Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiy ba'dah. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Masail al-Jahiliyah yang disyarah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan Allah. Sekarang kita masuki pelajaran yang ke 99. Qala al-Imam Al-Mujaddid al Syekh Al-'Allamah Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaih. Al-mas'alatu at-tasi'atu wa tis'un, permasalahan yang ke-99. Azamatud dunya fi qulubihim yaitu perbuatan pengagungan dunia di dalam hati-hati mereka. Jadi mereka lebih mengagungkan dunia di dalam hati-hati mereka. Akhirat justru mereka keduakan dalam artian yang pertama ada dunia, kemudian mereka menjadikan akhirat itu yang kedua. Ini sangat disayangkan barakallahu fikum. Kita lihat dihim seperti ucapan mereka, wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryatayn 'azim. Mereka mengatakan kalau seandainya Al-Qur'an diturunkan kepada salah seorang lelaki dari dua kota ini. Nah, salah seorang lelaki yang agung atau yang besar dari di antara dua kota ini. Nah, barakallahu fikum maksudnya adalah apa? Kota Mekkah atau kota Taif. Nah, barakallahu fikum yang diinginkan dengan dua orang tersebut adalah sebagaimana sebutkan dalam tafsir nah, Al-Walid bin Mughirah yang ada di Mekkah kemudian yang ada di Taif barakallahu fikum ada yang mengatakan Habib bin Amr As-Saqafi, ada yang mengatakan Urwah bin Mas'ud. Naam. Ada yang mengatakan Urwah bin Mas'ud. Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat nanti apa yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan wafaqahullah. Qala Syekh Shalal Fauzan Wa asy-syarah-syarahnya min masail jahiliyah termasuk permasalahan-permasalahan jahiliyah azamatud dunya fi nufusihim pengagungan mereka terhadap dunia di dalam jiwa-jiwa mereka. Jadi termasuk perbuatan jahiliyah mereka mengagungkan naam dunia di dalam hati-hati mereka. Akhirat mereka jadikan yang kedua. Dunia menjadikan atau mereka jadikan dunia yang pertama. Padahal barakallahu fikum Rasulullah SAW itu nah barakallahu fikum telah mewanti-wanti agar kita tidak seperti mereka. Dan Rasulullah memberikan ultimatum dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, hadis Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu Rasulullah mengatakan fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat bin nisa. Artinya hati-hatilah engkau terhadap dunia dan hati-hatilah engkau terhadap wanita karena fitnah pertama kali yang melanda Bani Israel adalah fitnah wanita. Nah, kemudian berikutnya Rasulullah juga mengatakan, "Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Hadis sahih, rawahu Tirmidzi dari hadisnya Ka'ab bin Iyadh radhiyallahu anhu. Setiap umat itu ada fitnah dan fitnah umatku adalah harta. Allah musta'an. Kita lihat sini. Falladhi 'indahu dunya huwal 'aziz 'indahum. Perhatikan patokannya, sandarannya. Maka orang yang nah memiliki di sisinya dunia atau dunia berada di sisinya, maka itu adalah orang yang aziz, orang yang mulia. Nah, di sisi mereka atau menurut mereka. Walladzi laisa 'indahu dunya dzalilun muhtaqarun 'indahum dan orang yang tidak memiliki dunia maksudnya orang yang di sisinya tidak ada dunia. Nah, barakallahu fikum maksudnya adalah orang yang lebih mengedepankan akhirat dzalilun muhtaqarun maka orang tersebut rendah dan dihinakan atau hina dan direndahkan 'indahum menurut mereka atau di sisi mereka. Hatta fir risalah bahkan atau hingga berkaitan masalah risalah. Nah, allati hiya min ikhtiyarillahi azza wajal yaitu masalah kerasulan yang mana na'am barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul itu termasuk pilihan Allah Subhanahu wa taala yarawna annaha yajibu an takuna fil aghnia mereka beranggapan berpandangan bahwasanya kerasulan atau risalah itu adalah wajib ditujukan atau diarahkan kepada orang-orang kaya jadi tidak layak kalau kalau seandainya kerasulan itu diberikan kepada orang-orang miskin, orang-orang fakir. Nah, ini pandangan mereka wala takunu fil fuqara dan tidaklah yang namanya risalah kerasulan itu terjadi pada orang-orang fakir. Wa yaqulun seraya mereka berkata Allahumma wajada illa yatima abi talib li yursilahu. Naam. Ya'nuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ma wajada tidaklah nah barakallahu fikum e, menjumpai illa melainkan atau tidaklah meletakkan melainkan naam yatimnya Abi Talib maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW karena Abu Thalib pamannya. Nah barakallahu fikum liursilah eh, untuk apa Allah Taala mengutusnya. Ya'nuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya itu mereka mengkritik itu ya perbuatan Allah dikritik oleh mereka. Eh, Allah Taala tidak mendapatkan yang lainnya gitu istilahnya itu. Kenapa kok malah milih yatimnya Abu Talib? Maksudnya yatim Abu Talib adalah Rasulullah. Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim, dalam keadaan bapaknya sudah meninggal. Nah barakallahu fikum Abu Talib ini pamannya namanya Abdul Manaf. Namanya siapa? Abdu Manafin. Naam barakallahu fikum. Naam. Wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an 'ala rajulin al qaryatayn 'azim. Mereka mengatakan kalau seandainya Al-Qur'an ini nah diturunkan kepada salah seorang dari nah barakallahu fikum dari dua kota. Nah, dari dua kota ada salah seorang yang agung, yang orang yang mereka agungkan atau yang mereka naam barakallahu fikum yang mereka pandang mulia, kaya dan semisalnya barakallahu fikum yang berasal dari dua kota yang besar. Al-qaryatan Makkah wa Ta'if. Dua kota ini maksudnya Makkah dan Ta'if. Wa ar rajul huwa Walid bin Mughirah fi Makkah. Lelaki ini yang diinginkan adalah Walid bin Mughirah di Makkah. Al Habib bin Amr As-Saqafi wa qila Urwah ibn Mas'ud fi Ta'if. Naam. Yaqulun seraya mereka mengatakan laukanatur risalah fi ahadi hadaini rajulain. Kalau seandainya eh, ar-risalah kerasulan itu diberikan kepada salah satu di antara dua lelaki ini, lakana hada al yaqabir salah. Niscaya lelaki ini yaitu Al-Walid bin Mughirah atau Urwah bin Mas'ud atau Habib bin Amr, niscaya apa? lebih layak untuk mendapatkan apa risalah kerasulan. Amma an tadhhaba liyatimin faqir. Adapun kalau seandainya Nah, adapun kalau seandainya risalah itu diberikan kepada seorang yang yatim, yang fakir maksudnya adalah Rasulullah, bahwa Muhammad SAW yaitu Muhammad SAW fahada ghairu laikin indahum maka yang seperti ini tidak layak menurut mereka jadi mereka ingin kalau seandainya risalah atau kerasulan diberikan kepada salah satu enam di antara dua orang tersebut yang mereka anggap kaya nah Allah musta'an kalau diberikan kepada Rasulullah tidak layak berarti kan mereka berani mengkritik siapa berarti mereka berani mengkritik Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala yang miliknya Allah musta'an Allah ta'ala Allah taala nggak berfirman ahum yaksimuna rahmat rabbik Apakah mereka yang akan membagi-bagi Naam rahmat Rabbnya, naam Rabbmu ay yatadakhaluna fi a'malillah azza wajal. Mereka ikut campur di dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuriduna an yaqsimu rahmatallah dan mereka ingin membagi-bagi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala yasikuna bi qismatillah azza wajal dan mereka tidak merasa puas, tidak merasa percaya dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Subhanahu wa taala zat yang lebih tahu. Nah, barakallahu barakallahu fikum tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan enam kerasulannya dalam artian Allah taala lebih tahu gitu loh. Allah taala lebih tahu daripada mereka. Gaya mereka kalau seandainya diturunkan kepada salah satu di antara dua orang ini ya, yang dari Mekah atau dari Taif ini nah barakallahu fikum mereka tidak terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala Allah musta'an. Nasallahu alaihi wasallam semoga Allah taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang tunduk dan patuh terima dengan keputusan Allah dan Rasulnya karena bagi siapa saja yang tidak terima dengan penam aturan Allah dan Rasulnya, tidak terima dengan keputusan Allah dan Rasulnya, maka dikhawatirkan dia terjatuh dalam kesesatan yang sangat nyata sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina dan tidak selayaknya, tidak pantas bagi seorang mukmin laki maupun wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, kemudian dia memilih atau mencari pilihan yang lain yang sesuai dengan apa? Yang sesuai dengan hawa nafsu mereka atau yang sesuai dengan keinginan mereka. Na'am barakallahu fiikum wa wa rasulahu dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya